Roja Bandung 1476 kHz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan jadi sempurna. Yang karena rahmatnya niat-niat baik hamba dapat terlaksana. Allahumma salli wa sallim wazid wa barik wa an'im ala sayyidina wa maulana wa qurrati a'yunina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawatmu, salam, berkah dan nikmatmu senantiasa kau tambahkan untuk hamba kekasihmu. Untuk baginda Nabi kita. Untuk manusia termulia. Untuk makhluk tercinta di sisi sang pencipta. Bismillah kecil banget. Nah, semoga salawat Allah senantiasa tercurahkan untuk beliau, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Amma ba'd yang saya hormati Bapak Dubes Kesultanan Oman, Bapak Mustafa. Semoga Allah senantiasa menjaga beliau dan yang saya hormati semua yang hadir di tempat ini. Sebelum kita mulai kajian kita, <clears throat> ada satu hal yang penting dalam kajian. Dan ternyata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan hal itu. Berceramah di depan 10.000 orang. Sama berceramah di depan lima orang itu sama sebenarnya. Asalkan ada kedekatan. Artinya kalau kita ceramah di depan lima orang, tapi ustadz sama muridnya ini dekat, itu sama dengan ceramah di depan sepuluh ribu orang. Oleh karena itu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa menganjurkan agar jemaah itu dekat sama ustadznya. Bahkan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan tentang tiga orang yang datang kajian. Dia lihat depan ada yang kosong dia masuk ada satu yang berhenti di mana majelis itu berakhir. Ada satu yang menjauh. Adapun yang pertama kata Rasul SAW, awa fa'awahullah. Orang ini mendekat dan bergabung maka Allah Subhanahu wa taala melindungi dia dan memberikan anugerahnya kepada kita. Ana masih ingat waktu pertama isi kajian di Jember Ana lulus 1435 Hijriah. Itu misi kajian di masjid. Ana di tengah jamaahnya itu di tembok semuanya. Muter Allahu Akbar. Ana lihat. Itu tahun 1435. Tapi tahun 1437 jemaahnya sudah mulai mendekat jadi ada perkembangan umat Islam semakin mendekat kepada agamanya kembali. Ahibati fillah, tema yang akan kita angkat sebenarnya sebuah tema yang sangat sederhana sekali. Tidak terlalu berat buat kita dalam memahaminya. Tapi yang berat buat kita dalam menerapkannya. Karena ini berkaitan dengan kehidupan kita. Kita menuntut ilmu. Al-ilmu laysa lil ilmi. Walakinnal ilma lil amali. Ilmu itu bukan untuk ilmu. Bukan untuk awasan Tapi ilmu yang kita pelajari itu untuk diterapkan. Karena banyak sekali orang-orang yang sampai profesor secara keilmuan, tapi penerapannya nggak ada. Dia. Sedangkan kita di dalam Islam semua hadis, semua ayat yang berkaitan dengan keutamaan ilmu itu seluruhnya berkaitan dengan penerapan ilmu itu. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan wal Qur'anu hujjatun laka au alaika. Quran itu bisa menjadi penolong buat engkau. Namun bisa jadi penuntut kelak pada hari kiamat atas apa yang kau lakukan. Kita semua punya Quran. Bahkan Quran adalah pedoman umat Islam. Tapi berapa persen yang sudah kita amalkan dalam kehidupan ini? Maka berkaitan dengan kajian kita, kita akan membahas kitab Al-Adabul Mufrad. Antum bayangkan, kitab ini ditulis oleh Imam Bukhari sebelum tahun 256. Sekarang sudah 1438. Anda kembali mengingatkan supaya umat Islam tetap mempertahankan identitas mereka sebagai umat Islam. Tanggal berapa akan ada tahun baru Cina? 26. Enggak. Bulan ini. Alhamdulillah di sini ada. <laughs> Iya, mungkin di Oman nggak ada. Tapi di negeri kita ada. Artinya yang mayoritas muslim negeri kita itu ada. Apa istilahnya? Imlek ya. Imlek, ada. Nggak masalah. Ini identitas orang Cina. Kita menghargai mereka. Yang jadi masalah kalau umat Islam ikut-ikutan merayakan hari raya atau uh, penanggalan mereka. Itu yang bermasalah. Semua peradaban itu punya identitas yang membedakan dia dari yang lainnya. Orang Nasrani punya identitas. Mereka pakai Masehi. Sekarang tahun 2017. Masehi itu artinya Kristus. Kita hargain mereka menggunakan itu. Tafadol. Karena kita hidup di dunia bersama mereka. Orang Cina mau pakai sekarang tahun 2500 berapa? Di kalender Cina. Ya kita hargai faktor. Yang jadi masalah ketika umat Islam tenggelam dalam peradaban mereka dan tidak bisa menunjukkan identitas sebagai muslim. Ketika dikasih tahu mamanya Imam Bukhari meninggal tahun 256 Hijriah. Tahun berapa itu? Dia nggak kebayang. Cara menghitungnya gimana tahun 256? Sebenarnya kalau seorang muslim yang memiliki identitas dia tahu Imam Bukhari ini meninggal 241 tahun setelah wafatnya Rasulullah SAW. Hah? 245. Iya, Rasulullah SAW meninggal tahun 11 Hijriah. Jadi kita tahu nih. Dan ini yang penting. Dan ana Alhamdulillah sangat berbahagia sekali. Ketika ditulis tanggal 22 Rabi' Uthani. 1438 Hijriah. Karena nahna muslimin. Kita perlu mempertahankan identitas kita. Mungkin sebagian menganggap, Ustaz kenapa sih kok? Ustaz memperhatikan yang urusan remeh seperti ini, itu nggak remeh, jemaah. Itu identitas. Dan antum tahu di zaman Pak Harto itu tidak ada Imlek. Kenapa kok ada usaha? Karena identitas. Semua ingin menunjukkan identitas. Tafadol. Silahkan. Kita ini saling menghargai. Cuma yang anak beratkan ketika kita umat Islam meremehkan identitas mereka. Sekedar kalender ini, Masya Allah. Semua orang ingin menunjukkan kalau kita itu ada. Kita ada. Maka perhatikan tanggalan kita. Karena kita adalah umat Islam. Baik, Allah, ikhwar rahimakumullah. Tadi Pak Dubes menyinggung berbagai masalah penting. Banyaknya kajian-kajian. Dan kita seharusnya bersyukur. Tapi di satu sisi ternyata tidak sedikit kajian-kajian yang mengantarkan kepada anarkis umpamanya. Kajian-kajian yang mengantarkan kepada terorisme. Kajian-kajian yang mengantarkan kepada anak yang durhaka sama orang tuanya. Anak yang tidak lagi mau salaman sama orang tuanya karena kajian. Kalau kita lihat semua permasalahan yang ada itu sumbernya adalah kebodohan. Al-jahl. Pertama, al-jahlu bidinihi. Seorang itu tidak tahu dengan agamanya. Yang kedua al-jahlu binafsihi. Dia itu tidak tahu dengan dirinya. Kau itu siapa sebenarnya sih? Kau ada ini untuk apa? Banyak orang yang sampai hari ini tidak ubahnya seperti kerbau. Dia pagi cari makan, habis makan kerja, habis kerja buang kotoran, habis buang kotoran istirahat, besok kerja lagi, makan, buang kotoran, kerja lagi. Seperti itu rutinitas dia. Sehingga seakan-akan kau ada untuk apa? Padahal dia tahu bahwa semua harta yang dia kumpulkan akan ditinggalkan. Yakin jemaah, yakin. Siapa yang tidak yakin? Lalu kita lihat sendiri. Presiden pertama kita meninggal. Presiden kedua kita juga meninggal. Presiden keempat kita juga meninggal dunia. Semua akan meninggal dunia. Maka kebodohan seseorang dengan dirinya itu menyebabkan banyak masalah. Udah nggak tahu dengan dirinya, nggak tahu sama agamanya dia. Maka segala problematika yang kita hadapin sebenarnya kembali kepada al-jahl. Solusinya al-ilm. Solusinya satu. Berilmu. Tambah ilmu. Di Astra, Jakarta. Teman-teman cerita. Tahun 97 ini dapat cerita. Dulu Ustaz, banyak pencurian di Astra. Setelah ada pengajian, mulai ini di Astra itu ada satu yang ngaji. Kepingin yang lain yang ngaji. Akhirnya dia bikin kajian di musola. Yang sampai hari ini kajian di Astra sampai hari ini tetap ada. Kenapa? Ternyata jenderal manajernya Asra mengatakan sejak ada kejadian, ada pengajian, pencurian berkurang. Pencurian berkurang. Kok bisa berkurang? Karena orang Islamnya udah mulai tahu. Ternyata ini nggak boleh. Mungkin tahu dari dulu nggak boleh, tapi dikasih tahu tuh nggak barokah. Jadi penyakit buat anakmu, jadi penyakit buat istrimu. Mulai dia ada rasa takut dari mana? Dari ilmu tadi. Makanya kenapa Allah turun turunkan Al-Quranul Karim. Hudan linnas. Petunjuk buat manusia. Orang tidak akan dikasih SIM. Kecuali dia lulus. Tes. Kenapa? Kalau dia pegang SIM nggak lulus tes, yang ditakutkan dia tabrak sana, tabrak sini. Karena ilmunya nggak ada. Ada tulisan nggak boleh masuk, dia masuk. Nabrak. Tapi ketika punya ilmu, oh ini tanda nggak boleh masuk. Kalau dia tetap masuk, eh, salah dia. Maka ma'asyar ikhwah, ini yang perlu kita tanamkan kepada seluruh bangsa kita. Bangsa Indonesia. Di masa Belanda, terus terang, umat Islam tertindas selama 350 tahun terjemahan-terjemahan Quran, bahkan kalau cerita kiai-kiai zaman dulu, itu nggak boleh. Jadi orang ngaji udah ngaji. Yang penting ngaji. Padahal sumber petunjuk itu dari pemahaman orang dengan isi yang dia baca. Tapi sekarang Alhamdulillah terjemahan Quran udah ada di mana-mana. Kitab-kitab hadis, Masya Allah. Sebelum merdeka, antum sulit mendapatkan kitab-kitab tersebut. Sekarang dengan adanya medsos, dengan adanya internet, Masya Allah. Semua kitab itu ada. Tinggal kitanya mau enggak? Kita mau enggak ada perubahan di diri kita? Kita biasanya ingin ada perubahan di ekonomi. Itu termotivasi kita. Anak ini ya Allah, masa lima tahun gaji anak masih berapa di sini? Hah? Lima tahun nggak naik-naik. Pindah, pindah dia kadang kala. Karena ada gaji yang lebih besar. Dia ingin ada perubahan di dirinya. Dalam urusan dunia, punya usaha. Dia ingin buka cabang. Dia yang kadang kala ikut training. Supaya dia bisa naik gajinya dengan paling nggak ada ijazah. Dia ikut training ini itu macam-macam. Tapi dalam urusan akhirat nggak bertambah. Sholatnya tetap lima waktu. Ya Ustaz. Memang masa ada enam waktu? Iya lima waktu. Cuma ada tambahan koblia. Ana hidup umur 30 tahun gak pernah koblia. Gak pernah Pak dia. Ada tambahan. Ana masa sampai umur sekarang ini hafalan Qur'annya tetap. Kulhu yang tiga. Padahal umur sudah 50 tahun anggap. Dulu dia ingat anak pertama kerja gaji sebulan satu juta. Sekarang gajinya sudah sepuluh juta. Tapi hafalan Qurannya tetap nggak berubah. Nggak nggak termotivasi sama sekali dia. Apa masalahnya? Karena nggak dapat ilmu. Bahkan ada orang jemaah subhanallah. Doa saja nggak pernah. Karena kurangnya ilmu ya. Dia nggak tahu dengan fadilah ilmu hadis, fadilah Quran. Dia nggak paham. Sehingga dia tidak pernah memohon kepada Allah, Ya Allah karuniakan kepada aku, aku bisa hafal juz amma, umpamanya. Nggak ada. Minta sama Allah nggak pernah. Sampai sampai mati. Padahal keutamaan menghafal Quran kita tahu. Kedudukan kita di surga itu. indah akhiri ayatin takra'uha. Akan dikatakan kepada orang yang punya Quran. Pada hari kiamat. Iqra. Warqa warattil kama kunta turattilu fid dunya fa inna manzilataka 'inda akhiri ayatin taqra'uha kau baca kau tartilkan kau akan naik kedudukanmu kita ini ingin naik di dunia dengan ya dengan ilmu dunia yang kita inginkan kita ingin jabatan kita naik yang dulu dari kalau mungkin eselon 3, eselon 2, jadi eselon 1 terus kalau pegawai negeri, kalau mungkin dari yang pegawai bawahan terus naik ke atas. Sedangkan hafalan Quran kita itu akan mengangkat kita jamaah. Terus akan disuruh ikra, baca, kau akan naik. Dan tertilkan seperti engkau mentartilkan di dunia. Sesungguhnya kedudukanmu inda akhiri ayatin takra'uha. Di akhir ayat yang kau baca. Tapi kalau cuma sampai kul a'udhu binnas, ya berhenti mentok di sana. Padahal di sana kehidupan yang abadi. Maka kembali ilmu ini seharusnya mengantarkan kita jadi lebih ngerti. Indonesia sudah beratus-ratus tahun dijajah Belanda, tapi sekarang sudah mulai kita lihat perubahan. Perubahan itu kita lihat di masjid. Dulu masjid itu isinya cuma imam sama muadzin. Uh, Pak Dubes karena dari Jakarta ya. Sampai sekarang masih ada masjid di Jakarta itu yang kalau zuhur asar tutup. Anak pernah masuk masjid rombongan. Dikunci sama. Ya Allah. Jadi gimana mau sholat? Hanya tanya ke tetangga. Tetangga masjid. Kata tetangga, iya di sini kalau siang nggak ada orang laki. Orang lakinya semuanya kerja. Maka subhanallah. Tapi masa masjid jamaah nggak ada azan. Paling tidak ada yang azan supaya orang-orang tahu ini udah masuk waktu sholat. Tapi itu masih ada. Namun kalau kita lihat banyak perubahan. Masjid di Indonesia itu jumlahnya menurut data tahun 2010 itu 700 ribu lebih. Mungkin sekarang sudah nyampe 750 ribu masjid itu. Dan ini sebagai pertanda umat Islam sudah mulai membangun masjid dan memakmurkan isi masjid itu. Dan kajian kita tentang etika. Kenapa tentang etika, tentang adab? Tadi juga sudah disebutkan oleh Pak Dubes, hablum minallah dan hablum minannas. Harus seimbang. Seimbang gimana Ya, kita harus baik sama Allah dan harus baik sama makhluk Allah. Dalam sebuah hadis riwayatkan Imam Muslim, orang yang bangkrut pada hari kiamat itu bukan yang gagal dalam sisi ibadah, bukan. Ternyata kegagalan dia dalam sisi hablum minan nas. Rasul SAW pernah bertanya, Ayukum muflis. Kata dia. Siapa yang muflis di antara kalian? Orang yang bangkrut itu siapa? Kata sahabat, Al-muflisu fina man la dirhama lahu wala mata. Orang yang bangkrut itu orang yang nggak punya uang cash dan nggak punya aset. Dia uang cash nggak ada, aset juga nggak ada, nggak ada sudah. Itu orang yang bangkrut. Apa kata Rasul SAW? Walakinnal muflisa min ummati. Tapi orang yang bangkrut dari umatku. Man ya'ti yawmal qiyamah. Bisolatin. Wa zakatin. Wa siyamin. Tapi orang yang bangkrut dari umatku pada hari kiamat adalah orang yang bawa pahala sholat. Dia bawa pahala zakat. Dia bawa pahala puasa. Dia membawa pahala dalam artian amalannya itu ikhlas. Dapat pahala. Kalau ria nggak ada pahalanya. Artinya orang ini bawa amalan itu ikhlas. Lakinnahu ya'ti yaumal qiyama waqad syatama hadha. Wa daraba hadha. Wa akala mala hadha. Wa safaka dama hadha. Tapi dia datang pada hari kiamat dalam kondisi dia sudah pernah mencela fulan. Memperolok-olok fulan. Merendahkan fulan. Dia ambil hartanya fulan dia makan. Dia sakiti fulan dengan memukul. Bahkan mungkin dia kucur darahnya fulan. Maka orang-orang yang disakiti itu pada hari kiamat akan datang menuntut. Dan inilah keadilan Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa harus ada hari akhir? Kenapa harus ada hari kiamat? Karena itu semua untuk menegakkan keadilan. Ada orang-orang yang pernah membunuh tapi nggak ketangkap sampai mati. Pernah mencuri tidak tertangkap sampai mati. Keadilan dunia tidak bisa menegakkan. Hukum ini tidak bisa menegakkan. Kalau kemudian setelah hidup di dunia selesai, maka Allah tidak adil berarti. Maka diadakan hari kiamat untuk menegakkan keadilan wanabaul mawazin al kistol yaumil qiyamah. Kita akan tegakkan itu. Timbangan-timbangan keadilan. Dan sampai hari ini kalau antum lihat yang namanya logo keadilan itu timbangan. Timbangan. Nanti Allah akan hadirkan timbangan hari kiamat. Maka orang ini yang pernah disakiti menuntut, ya Allah, fulan pernah nyakiti anak. Fulan pernah menghina anak. Fulan pernah melaknat anak Fulan. Terus dia datang. Datang orang itu. Akhirnya pahala sholatnya dikasihkan. Pahala zakatnya dikasihkan. Pahala puasa yang dikasihkan. Selesai. Sudah habis pahala dia. Penuntut masih datang. Ya Allah dia punya salah sama anak. Punya utang sama anak gak bayar. Nah. Nih. Sebagian orang mungkin merasa Alhamdulillah gak ditagih. Eh, nanti ada hari kiamat orang yang nagih. Maka ketika dilihat sudah tidak ada lagi kebaikan dia. Diambil dosa-dosa orang ini. Untuk menggantikan utang dia. Ditimpakan kepada orang itu. Thumma turiha finnar. Kemudian dimasukkan ke dalam api neraka. Bayangkan dalam sisi hablum minallah dia sukses. Tapi hablum minanas gagal dan gagal. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bercerita Afwan, bukan Rasul SAW. Hadis Abu Hurairah dan riwayat Ahmad. Ada sahabat yang cerita, Ya Rasulullah, Fulana, ini ada Fulana, takumul lail, salat malam. Tasumun nahar, puasa sunnah, bukan wajib jamaah. Ini sudah tingkatannya orang ini, levelnya udah naik. Jadi bukan hanya yang wajib yang dia amalkan. Dia sudah naik ke level orang yang ingin dicintai Allah. Karena kita tahu jalan menuju cinta kepada Allah melaksanakan yang wajib-wajib. Kalau ingin lebih dekat sama Allah lagi, laksanakan yang sunnah-sunnah. Ini orang, ini wanita, sudah levelnya udah naik. Sunnah-sunnah udah, udah dia lakukan. Puasa sunnah, sholat malam, watata sodak. Dan bersedekah. Tapi masalahnya satu. Lakinna, lakin filisaniha salpah. Pedes lisannya. Tu'zi jiranaha. Suka menyakiti tetangga dengan lisannya. Antum lihat sholatnya. Antum lihat sedekahnya, puasa. Kemana? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Hiya finnar. Di neraka wanita kayak gini. Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka jangan sampai kita yang sudah level dari sisi ibadah udah naik. Dari sisi keilmuan kita Masya Allah udah hafalan Qurannya udah udah tambah ya Masya Allah. Hadisnya sudah hafal bahkan mungkin bisa naik menjadi ustad. Tapi gara-gara adab dan etika kita terhadap orang lain tidak baik. Neraka nanti jadi tempat kita. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau ditanya tentang yang paling banyak memasukkan hamba ke dalam surga. Kenapa kita bicara surga? Karena itu target. Itu tujuan. Kenapa bapak-bapak kerja di Oman ada yang dicari? Masa depan. Ingin hidup lebih baik. Ingin anak-anak sukses. Itu yang dicari. Sedangkan kita seorang muslim yang dicari surga Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat bertanya kepada Nabi SAW, amalan apa yang paling banyak memasukkan hamba ke dalam surga? Maka beliau alaihi salatu menjawab, Taqwallah wa husnul khuluq. Bertakwa kepada Allah dan berakhlak mulia. <clears throat> dan berakhlak mulia. Hablum minallah, hablum minannas. Itu yang banyak membuat orang masuk surga. Surat yang kita hafal semua. Surat apa nama suratnya? Ara'aita alladhi yukadzibu bid-din. Surat apa itu? Al-Ma'un. Nah. Ara'aita alladhi yukadzibu bid-din. Apakah engkau tahu siapa orang yang mendustakan hari kebangkitan, hari pembalasan. Allah sebut fadzalikal ladzi yad'ul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin. Allah sebutkan yang pertama ini orang yang mendustakan dengan hari kebangkitan. Kerjanya dia itu dia suka menghadik anak yatim. Dia nggak peduli sama masyarakat. Dan tidak mendorong orang, orang lain untuk membantu orang-orang miskin. Artinya cinta dunia. Hubbud dunia. Dia berpikir anak kalau kasih orang fulus berkurang. Ini hablum minan nas. Bayangkan Allah memulai dengan menyebutkan hablum minan nas. Lalu Allah menyebutkan hablum minallah. Fawailul lil musallin. Nih, hati-hati ada orang-orang sholat tapi celaka. Ini sudah hitopnya buat kita nih. Yang sholat buat orang Islam. Fawailul lil musallin. Siapa orang-orang yang sholat itu? Yang celaka. Alladhinahum an salatihim sahun. Alladhinahum yura'un. Wa yamna'un al-ma'un. Orang sholat yang celaka punya sifat tiga. Kriteria pertama. Sholatnya lalai. Sholatnya lalai ini asal sholat. Nggak pakai ilmu. Artinya dia mau sholat kapan aja sholat. Rukuk sujudnya subhanallah. Kemarin anak di airport. Hati ini benar-benar. Ya seakan-akan teriris-iris. Melihat orang sholat ini. Orang sholat rukuk. Belum sempurna rukuknya sudah. Sudah bangun. Berdirinya belum sempurna. Iktidarnya sujud sujud. Sujud Cuma nempel. Terus duduk, duduk belum nyaman, sudah balik lagi. Allah Akbar. Ini termasuk sahun. Lalai sholatnya. Dari sisi aturan sholatnya, gak sempurna. Mau waktu, mau rukun dan syaratnya, dia gak sempurna. Alladhinahum yura'un. Riak. Sudah sholatnya gak benar, riak lagi. Kemudian yang ketiga, wayam yamna'unal ma'un. Orang ini tidak peduli sama tetangganya. yang Yamna'unal ma'un ini dia menghalangi orang dari meminjam barang-barang bermanfaat yang dia miliki. Panci. Tetangga pinjam. Mas pinjam motor. Oh, mau dipakai. Padahal nggak mau dipakai. Orang pinjam panci. Aduh, anu afwan katanya mau ada acara ini itu nggak dikasih. Orang pinjem selang, pinjem timba. Ada hal-hal yang sebenarnya tidak barangnya itu tidak tidak berkurang. Kalau kita pinjemin dia selang 5 meter, apa baliknya 3 meter? Enggak. Artinya baliknya tetap 5 meter. Tapi hati ini gak suka pinjamkan. Itu hablum minan nas. Hablum minallahnya buruk, hablum nasnya buruk. Karena apa? Rasul SAW mengatakan, Akmalul mu'minina imanan, ahsanuhum khuluqan. Orang mukmin yang paling sempurna keimanannya, bayangkan, bukan yang paling banyak sholatnya jamaah. Bukan yang paling banyak puasa sunnahnya. Tapi yang paling baik akhlaknya. Ahsanuhum khuluqan. Tinggal kita lihat. Antum bisa bayangkan kenapa Imam Bukhari tahun 256 sekira-kira 12 abad yang lalu kok beliau menghususkan sebuah kitab berkaitan dengan adab. Judulnya Al-Adab Al-Mufrad, Kitabul Adab Al-Mufrad. Kitab adab yang disendirikan. Imam Bukhari punya kitabul adab dalam Sahihul Bukhari. Kalau kita baca kitab Sahihul Bukhari, di situ ada kitabul adab. Tapi bersama kitab-kitab lain ada kitabul tafsir, ada kitabul ilim, ada kitabul jihad, kitabul hajj, kitabul sholat, kitab banyak kitab-kitab. Salah satunya ada kitabul adab, pembahasan tentang adab. Tapi kemudian beliau mengarang kitab khusus Hadisnya jumlahnya berapa jemaah? 3000 mana hadisnya? Nah. 1360 hadis. Tentang adab semuanya, nggak ada tentang sholat. nggak ada tentang toharoh, tentang puasa, tentang haji, nggak ada. 1360 hadis semuanya tentang adab dan etika. Berarti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat perhatian sama etika dan adab umatnya. Maka kita perlu mempelajari hadis-hadis ini. Dan memang harapan anak orang yang mendapatkan ilmu itu semakin luas. Artinya antum setelah dapat ilmu tidak hanya untuk diri sendiri. Tapi kalau bisa disampaikan kepada keluarganya. Kepada istri dan anak-anaknya. Tidak sedikit istri-istri yang sampai saat ini mungkin adabnya nggak benar. Karena suaminya tidak pernah nyampaikan. Suaminya hanya kasih fulus Dapat fulus, at. Masya Allah. Istri Alhamdulillah kasih fulus terus. Cuma seharusnya dia, Masya Allah ibu-ibu pada senang di belakang kasih fulus. Nah, ditambahin adabnya. Kasih tahu istri, subhanallah jamaah. Kira kalau kita bicara etika jamaah. anak pernah nyuguhkan teh kepada tamu. Ini orang tua ya. Anak nyuguhkan keh ke dikasih. Sama abaknya diberhentikan. Syafiq tunggu di sini. Kalau nyuguhkan teh, pegangannya itu dihadapkan ke tamunya. Dihadapkan gini. Subhanallah ma. Pelajaran ringan ma. Tapi kadang kadang sampai hari ini anak pernah orang sudah tua nyuguhkan teh nggak bisa. Ya bukan nggak bisa. Ya, kenapa Ustaz? Apa salahnya menyuguhkan teh? Iya, tapi ini termasuk kesempurnaan adab dan etika. Pegangannya itu dihadapkan ke seperti orang makan. Orang kalau makan, kenapa sendoknya selalu pegangannya di sini? Gimana kalau antum dikasih pegangannya? Di situ kan eh, ini nggak benar, ini nggak tahu etika ini orangnya itu. Nah, ada hal-hal ringan itu perlu ditanamkan. Maka dalam artian bapak-bapak, ibu-ibu dapat ilmu sampaikan kepada keluarganya. Ya. Seperti itulah kalau kita lihat dakwah Islam ini berkembang. Rasulullah SAW berdakwah kepada Abu Bakar. Abu Bakar berdakwah kepada Utsman. Terus Utsman kepada siapa? Terus nyambung seperti itu. Tidak mentok di satu titik. Dapat selesai. Alhamdulillah. Nah, Alhamdulillah. Tapi kau akan semakin Alhamdulillah. Kalau engkau bisa menyampaikan walaupun satu ayat. Ingat beda menyampaikan dengan ceramah. Kalau pidato, ceramah, ngajar harus ustad. Tapi kalau menyampaikan ya kata Rasulullah SAW, balighu anni walau ayat sampaikan walaupun satu ayat. Dapat satu ayat ketemu sama umpamanya pembantu, pembantu kita nyama. Ini penting. Pembantu itu kadangkala hanya dapat uang gaji tapi pulang, Masya Anda lihat pembantu-pembantu yang pulang, kerudungnya dibuka. Apalagi di Mekah, Medina ya, di di Medina sama Jeddah biasanya. Ketika masuk airport itu pembantu abayanya pada dilepas. Subhanallah. Berapa tahun dia kerja? Dua tahun. Dapat nggak dapat ilmu sama sekali dari majikannya. Jadi majikannya itu tidak pernah mau duduk sama pembantu. Sini nih, duduk nih. Nih, ayat Qur'annya nih tentang jilbab umpamanya. Sampaikan. Soalnya dia kalau dikasih tahu mungkin keluar masuk kanan keluar kiri. Tapi nih Qur'annya nih. Tadi katanya Pak Dubes sudah sebutkan. Harus ada dalil naklinya. Jangan cuma akli. Menurut saya, menurut saya lah. Maka para jamaah itu harapan kita. Kita akan belajar banyak hadis pada kesempatan hari ini. Kalau satu hadis aja Jabir bin Abdullah melakukan perjalanan dari kota Madinah ke Damaskus. Perjalanan satu bulan berangkat, satu bulan balik. Hanya untuk satu hadis. Jadi Jabir itu setelah dapat satu hadis dia pulang. Karena dia cuma ingin tahu ini benar nggak sabda Rasul SAW. Apalagi hari ini kita akan membaca banyak hadis. Baik, semua udah dapat? Eh, gimana kok belum? Belum di-upload bang. Wah, Iya, kayaknya ibu-ibu udah dapat. Ibu-ibu dapat? Iya, satu buat empat orang. Dalam Islam itu tidak ada istilah kurang ya mah, nggak ada. Bismillah. Kita kadangkala makan kurang karena nasi bungkusan Nasi bungkusan jumlahnya 50, yang hadir 100. Kurang berapa? Kurang 50. Nggak ada istilah kurang dalam Islam. Rasulullah SAW alaihi bab adab nih ya. Beliau Alaihissalam mengatakan ta'amul wahid litsnain wa ta'amul ithnen li Beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan makanan satu orang itu cukup untuk dua orang. Makanan dua orang cukup untuk tiga. Dalam artian kalau mamanya kita dapat nasi, lima puluh orang nggak dapat, panggil. Fadol. Kita berdua makan. Subhanallah. Tapi yang seperti ini mulai hilang. Orang kalau dapat, ada hagi. Ini punya anak. Ente nggak dapat bukan rizkinya ente sudah. <laughs> Allah. Baik. Tafadol. siapa yang mau baca? Mana mic Baca bab pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Uh, penulis Imam Bukhari rahimahullah menuliskan dalam kitabnya ada Abul Mufrad bab pertama bab firman Allah Subhanahu wa taala wa wasaina wa wasainal insana biwalidayhi husna dan kami wajibkan manusia berbuat kebaikan kepada dua orang ibu bapaknya. Nah, antum lihat terjemahan dan bahasa Arabnya. Bahasa Arabnya apa? Wawasayna. Artinya apa? Kami wasiatkan. Terjemahannya, kami wajibkan. Disinilah kenapa Quran itu memang tidak bisa diterjemahkan secara letterlak. Eh, Yang ada tafsir. Ini sudah masuk tafsir. Terjemahannya itu sudah masuk tafsir. Karena wasiat dari Allah itu wajib. Allah kalau mewasiatkan berarti wajib. Maka langsung diterjemahkan kami mewajibkan. Padahal wasiat. Allah mewasiatkan. Nah. Abu Nasir memberitakan kepada kami. Ahmad bin Muhammad bin Hasan bin Hamid bin Harun bin Abdul Jabbar Al-Bukhari, dikenal dengan nama Ibnu Niyaziki, melalui pembacaan kepadanya yang lantas ditetapkannya. Dia datang kepada kami saat menunaikan ibadah haji pada bulan Syafar tahun 3, 370. Mengatakan, Abu Khair memberitahukan kepada kami, Ahmad bin Muhammad bin Jalil bin Khalid bin Khurais al-Bukhari, Al-Karmani al-Abqasi al-Bazar, tahun 322, mengatakan, Ibnu Abdillah menyampaikan kepada kami Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Ahnaf Al-Ja'fi Al-Bukhari mengatakan Antum lihat ini sanat dapat kitab Artinya kita nggak boleh sembarangan belajar Nemu kitab di jalan ah, Insya Allah bagus ini kitabnya siapa nih Bener enggak ini Sampai kepada penulisnya karena ada orang-orang yang menulis buku kemudian di depannya diganti nama pe, nama pengarangnya. Padahal bukan buku di buku dia. Maka ini yang disebut dengan sanat sampai kepada Imam Bukhari, sampai kepada kitab ini. Langsung dibaca hadisnya. Langsung kepada An Abdullah bin Mas'ud. Hadis pertama. Dari Abdullah bin Mas'ud. Hmm. Aku mendengar Abu Amr As-Sibani mengatakan pemilik rumah ini dia menuju ke rumah Abdullah bin Mas'ud menyampaikan kepada kami dengan mengatakan aku bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam amal apakah yang paling dicintai oleh Ada hadisnya. Oh. Hadisnya dibaca nah. dari Abdullah. Ayyul amali la ahabbu ila Allah azza wa jalla qala as-salatu ala waqtiha. Qultu thumma ayyun qala summa biru summa birul walidain qultu summa ayyun qala summa al jihadu fi sabilillah qala haddatsani bihina walau istar wal, walau istazadtuhu lazadani amal apakah yang paling dicintai oleh Allah iya kita lihat pertanyaan sahabat supaya kualitas pertanyaan kita kepada ustadz itu berbobot. Ada orang yang menanyakan hal-hal yang tidak bukan ilmu penerapan yang dia tanyakan. Kadangkala ada orang tanya sama ustadz, ustadz, kenapa tawaf kok tujuh kali? Hmm. Jadi kan kita, oke, okay. kenapa langit kok tujuh lapis, kok nggak delapan ustadz? Ini kan pertanyaan apa gitu loh, nggak nggak ada penerapannya gitu loh. Maka ketika bertanya kepada seorang ustaz, tanyalah sesuatu yang bermanfaat buat diri kita. Kita memang butuh ilmunya. Kita ini mau tanya karena Anda mau ngamalkan. Bukan Anda mau tanya, oh sekedar tahu. Bukan. Dan Abdullah bin Mas'ud, coba kita lihat pertanyaannya kepada Rasulullah SAW. Nah, yang pertama, Fadal. Amal apakah yang paling dicintai oleh Allah? Beliau menjawab, "Salat tepat pada waktunya." Aku bertanya, "Kemudian apa?" Beliau menjawab, "Kemudian berbakti kepada kedua orang tua." Aku bertanya, "Kemudian apa?" Beliau menjawab, "Kemudian berjihad di jalan Allah." Abdullah mengatakan, "Beliau telah menyampaikan hal itu kepadaku dan seandainya aku meminta tambahan, niscaya beliau akan menambahkan untukku." Barakallahu fikum. Subhanallah. Pertanyaannya apakah amalan yang paling dicintai Allah? Kita biasanya di kampung kalau ada orang datang ke rumah, Ustadz, amalan apa Ustadz biar warung ini jadi rame? <laughs> Jadi sangat apa ya Allah Akbar. Hanya dunia yang ditanya. Abdullah bin Mas'ud miskin kalau antum tahu dengan Abdullah bin Mas'ud itu dia miskin. Bahkan dia hidup dari penghasilan istrinya. Istrinya itu bisa nenun ya, dia bisa bikin rajutan atau apa, dia jual. Sampai pernah istrinya Abdullah bin Mas'ud namanya Zainab. Dia suatu hari datang ke majelis Nabi Muhammad SAW. Nabi menganjurkan wanita untuk bersedekah. Akhirnya Zainab pulang ketemu sama suaminya. Dia mengatakan, Wahai bin Mas'ud, kata dia, kayaknya Ana mulai besok gak bisa bantu engkau lagi dengan hasil kerjaku. Karena aku ingin sedekah. Selama ini hasilku selalu dimakan gitu Kata Abu Mas'ud, ya nggak ada masalah. Allah tidak akan melantarkan kita. Tapi coba kau tanya sama Rasul SAW. Lihat. Seorang muslim tidak bertindak kecuali dengan ilmu. Dia sudah tahu ilmunya sedekah. Tapi ada pertanyaan sekarang. Mengasih suami itu sedekah apa, bu apa bukan? Karena Zainab tidak ingin memberi suaminya. Dia ingin sedekah ke orang. Maka akhirnya Zainab datang menjumpai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai ke depan pintu rumah Nabi Muhammad SAW, ketemu sama perempuan lagi di sana. Nama perempuannya sama, Zainab. Cuma ini Zainab dari kalangan Ansor, yang ini Zainab dari kalangan Muhajirin. Istrinya Ibnu Mas'ud. Kenapa? Zainab bintil Mughirah. Nah. Akhirnya di depan pintu itu ada Bilal. Bilal, coba kau tanyakan kepada Rasul SAW. Kita punya masalah nih. Katanya Zainab, tapi kau jangan kasih tahu kalau aku istrinya Ibnu Mas'ud. Malulah perempuan itu. Ketika masuk, bilang nggak ngasih tahu ada perempuan yang tanya Rasulullah, siapa kata Rasulullah. Ketika ditanya sama Nabi SAW, maka jawab, Zainab. Zainab yang mana? Di sini Zainab itu banyak. Maka dikatakan Zainab Imra'atu bin Mas'ud. Zainab istrinya Ibnu Mas'ud. Berarti boleh jamaah kita mengatakan tentang wanita itu fulan nyonya fulan. Fulanah ini umpamanya gimana? Maryam ini eh, nyonya Ahmad. Artinya istrinya Ahmad. Bukan menisbatkan istrinya kepada suaminya, bukan. Tapi menyatakan hubungannya dia ini adalah istrinya fulan. Imratul Rasul. Akhirnya sama ada Zainab dari kalangan Ansor. Akhirnya tanya sama Rasulullah SAW. Jawab Nabi SAW nih. Kalau orang mungkin pakai akal, akal. Tapi ini mau pakai dalil nakli. Dia minta gimana penjelasan Nabi SAW. Apa kata Rasulullah SAW? Yang dia berikan kepada suaminya. sodako. Istri kalau ngasih suami dapat pahala. sodako sebenarnya. Selesailah urusannya. Abdullah bin Mas'ud yang miskin hidupnya bertanya tentang amalan yang paling dicintai Allah. Yang pertama, hablum minallah. As-salatu ala waktiha. Karena ada di masyarakat yang salah menilai orang. Dia ngomong, fulan ini Masya Allah baik, kata dia. Suka bantu ini itu, kata dia. Terus yang satu ngomong, iya baik, tapi gak sholat. Gak baik jadinya dia. Supaya kita Eh, menghukumi orang itu apa artinya? Tidak salah. Orang itu baik karena suka membantu orang, naam. Tapi ketika nggak sholat, jadi nggak baik dia itu. Karena amalan yang paling dicintai Allah yang pertama adalah as-salatu ala waktu sholat tepat waktu. Dalam riwayat lain fi awali waktiha. Di awal waktu beda. Sholat tepat waktu dan sholat di awal waktu berbeda. Sholat tepat waktu artinya ketika orang itu sholat di waktunya, artinya sholat duhur itu dari matahari tergelincir sampai masuk waktu asar. Ketika dia sholat di antara waktu itu, dikatakan sholat tepat waktu. Tapi bukan di awal waktu. Kalau di awal waktu berarti setelah azan, sholat. Maka ini sebuah solusi di beberapa perusahaan kadangkala mereka ngomong, Ustadz, kita ini baru kerja dari tempat kerja jam 4. Nggak bisa sholat asar ketika azan dikumandangkan. Artinya kalau di Jakarta itu azan jam berapa? Setengah empat kira-kira. Jadi nggak bisa Ustaz. Kita mau keluar nggak boleh. Oke nggak ada masalah. Kau oh, selesai kerja jamaahnya jam empat berangkat ke masjid sholat. Karena dia masih sholat tepat waktu. Dia akan kehilangan fadilah awal waktu. Ini yang paling mulia. Kembali kepada surat Ma'un. Alladzina an salatihim sahun. Ini orang Islam, hablum minallahnya buruk. sholatnya asal-asalan. Tapi kalau kerja tepat waktu. Ada yang kayak gitu jemaah. Jadi kalau kerja Masya Allah. nggak pernah telat. Sebelum jam 7, kalau masuknya jam 7 dia sudah datang. Tapi sholat selalu nggak tepat waktu. Amalan yang kedua yang paling dicintai Allah, hablum minan nas Thumma birrul walidain. Kemudian berbakti kepada orang tua. Jadi hak semua makhluk Allah setelah Rasulullah SAW yang paling mulia adalah kedua orang tua kita. Berbakti kepada orang tua. Ini berkaitan dengan babnya. Babnya wawasainal insan biwalidayhi husna. Kami wasiatkan kepada manusia agar berbuat baik kepada orang tuanya. Jadi berbakti kepada orang tua. Yang ketiga, thummal jihadu fi sabillah Kemudian berjihad di jalan Allah. Nanti kita akan membaca hadis. Kenapa jihad kok setelah birrul walidain? Karena memang jihad itu butuh izin orang tua. Jihad butuh izin orang tua jamaah. Apalagi kerja ke luar negeri. Nah, ada anak-anak yang kerja ke luar kota, ibunya nggak ngizinkan. Jangan, nak, jangan nak, ibu butuh semangkau. Oh, ibu tapi di sini usaha susah ini itu macam-macam subhanallah. Jihad aja butuh izin apalagi cuma bekerja. Apalagi mau belajar. Barakallahu fikum. Nah, zakal khair. Apalagi cuma belajar. Baik. Thumal jihadu fi sabillah. Qala haddathini bihinna. Walau, walau istazattuhu lazatani. Rasul SAW yang ngasih tahu aku itu. Kalau aku minta tambahan, pasti dikasih sama Rasul SAW. Tapi kembali adab orang yang bertanya tiga kali ada. Kadangkala kita tanya sama Ustadz ini pertanyaannya bisa 10 pertanyaan. Ustadz kalau gini gimana? Oh, terus kalau gitu? Oh, terus. Terus, terus, terus. Adabnya tiga berhenti. Sudah. Ini pertanyaan yang aplikatif padahal. Yang ada penerapannya. Apalagi pertanyaannya yang tidak ada penerapan dalam kehidupan. ini Sekedar untuk wawasan saja. Baik, hadis yang kedua. ada menyampaikan kepada kami dengan mengatakan Su'aibah menyampaikan kepada kami dengan mengatakan mungkin ya. langsung ke ya. sahabatnya eh, Abdullah uh, dari bin Abdullah bin Umar dia mengatakan Ridho Rabbi fi ridho Waliday, uh, eh, fi ridho walidi wa Robi Rabbi fi sakhatil walidi Ridho Rob Allah ada dalam ridho orang tua dan murka Rob ada dalam murka orang tua hasan mauquf namun dalam riwayat lain dinyatakan sahih marfu. Barakallahu fikum. nah Di dalam hadis kedua ini ini bukan hadis. Tapi ini asar dari Abdullah bin Umar. Kita lihat Abdullah bin Umar tidak menisbatkan kepada Rasul SAW. Ini dari An Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu. Dari Abdullah ibn Umar bin Khattab. Dia berkata, keridhaan Allah ada dalam keridoan orang tua. Dan murka Allah tergantung murka orang tua. Namun dalam riwayat lain, dalam sanat lainnya hadis ini marfu. Artinya sampai kepada Rasulullah SAW. Tapi kita lihat hati-hatinya para ulama hadis. Ketika dia hanya dapat sanat yang maukuf, dia katakan maukuf. Sanatnya aku cuma sampai Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar tidak menyampaikan kalau itu dari Rasulullah SAW. Tapi ternyata ada jalur lain yang mengatakan itu dari Rasulullah SAW. Dan ini sahih, dua-duanya sahih. Secara mauquf sahih, secara marfu itu sahih. Keridhaan Allah bergantung keridhaan walid. Orang tua. Artinya para jamaah, kalau orang tua itu ridho sama antum, dia mendoakan antum. Selesai sudah. Allah akan ridho. Tapi kalau orang tua murka sama anaknya. Tentunya orang tua tidak murka kecuali kepada anak-anak yang durhaka. Walaupun nanti kita akan bicara ada orang tua yang tidak perhatian sama anaknya. Ada. Ada orang tua yang durhaka sama anaknya. Artinya dia tidak mendidik anaknya dengan benar. Dia murka sama anaknya tidak pada tempatnya. Kadangkala ada orang tua yang murka sama anaknya karena anaknya sholat. Karena anaknya jadi baik. Ada seorang ibu mengatakan, ibu gak ridho kalau kau sholat ke masjid. Subhanallah. Ada keridoan yang tidak pada tempatnya. Ada orang tua yang murka sama anaknya karena anaknya sholat malam umpamanya. Tapi inti dari hadis ini, seorang anak harus memperhatikan Orang tua anak ridho nggak sama anak? Perlu tanya antum kadangkala. Antum datang. Mbak, abah untuk yang kerja di luar kota nih mamanya. Abah ridho nggak anak kerja di Oman? Pak? Kalau abah ngomong, abah sebenarnya berat. Tapi ya kalau kau lihat, mungkin kau lebih senang di sana, tafadhol. Tapi berat orang tua. Ada sesuatu yang mengganjal diri orang tua. Maka sang anak harus mencari keriduan orang tuanya. Minta keriduan orang tuanya. Kadangkala ada anak menikah. Laki khususnya. Anak laki ini kan tidak butuh wali. Artinya dia berangkat kemana saja kawin. Sah pernikahannya itu. Mau ibunya ridho nggak ridho nikahnya sah. Tapi kita tidak berbicara bab sah di sini. Kita berbicara bab tentang birrul walidain. Berbakti kepada orang tua. Artinya kalau ibumu umpamanya mengatakan, Nah ibu kepingin kau nikah sama ibunya orang Padang, orang Minang. Kau nikah sama orang Padang juga. Si anak maunya nikah sama orang Sunda. Masya Allah. Ibu-ibu pada rame di sana. apa yang harus dilakukan anak sekarang? Ketika orang tua mengatakan nggak boleh, jangan nikah. Karena ibunya masih memberi pilihan. Ibu tidak melarang engkau menikah dengan wanita soleha. Enggak. Cuma ibu ingin kau dapat wanita soleha dari keturunan Minang. Soalnya kalau kau dapat orang Sunda gimana ibu makan nanti? <laughs> Mungkin kan masakan orang Sunda sama masakan orang Padang kan <laughs> Kan beda gitu ya. Cuma sekedar masalah itu. Kadang-kadang masalah tradisi. Ada kebiasaan-kebiasaan yang gak, gak sama gitu loh. Ibu ingin dapat menantu yang sama tradisinya. Maka sang anak harus cari keriduan ibunya. Ya udah bu, ibu carikan orang Minang yang soleha kayak orang Sunda ini. <laughs> Kalau nggak dapat, anak mau sama yang Sunda kadang kadang ada orang yang sudah jatuh cinta gitu. Maksudnya dia, tapi dia minta sama ibunya. Nggak apa-apa. Minta orang Minang tapi yang soleha. Jadi insya Allah dapat lah. Sambil berdoa mohon kepada. Cari keridoan orang tua. Kalau orang tua belum ridho, ya antum tunggu. Gimana dengan anak muda yang mau nikah, orang tuanya belum mengizinkan. Jangan menikah. Anak momen, Ustaz, anak udah nggak kuat. Ya udah, kalau kau nggak kuat, puasa. Kan solusinya seperti itu. Bukan kau nggak kuat, ya sudah kau kawin walaupun harus durhaka sama orang tua. Tidak, kadang-kala butuh waktu meminta keriduan orang tua. Itu butuh waktu. Baik, ini hadis yang kedua. Hadis yang ketiga. Bab yang kedua, nah. Bab kedua, bab bakti kepada ibu. Eh, Abu Hashim menyampaikan kepada kami dari Bahas bin Hakim, dari ayahnya, dari kakeknya, aku bertanya. Ya, ya Rasulullah, mana baru Qala ummaka. Qultu man abarru. Qala ummaka. Qultu man abarru. Qala ummaka. Qultu man abarru. Qala abaka. Thummal akoroba fal akoroba. Wahai Rasulullah, pada siapa aku berbakti? Beliau menjawab, ibumu. Aku bertanya, kepada siapa aku berbakti? Beliau menjawab, ibumu. Aku bertanya kepada siapa aku berbakti? Beliau menjawab, ibumu. Aku bertanya kepada siapa aku berbakti? Beliau menjawab, ayahmu. Kemudian kerabat terdekat, lantas yang terdekat berikutnya. Hasan. Subhanallah. Kita lihat hadis ini. Kalau masih ada orang yang beranggapan Islam itu mendiskriminasi apa? Diskriminasi kepada kaum wanita. Bacakan hadis ini. Orang-orang yang tidak mengerti bagaimana Islam memuliakan para wanita. Makanya kalau kita lihat Islam itu nggak ada di dalam Islam hari ibu. Hari ibu tanggal berapa? Tanggal 22 Desember. Nah, kenapa tidak ada hari ibu? Yang pertama hari ibu ini budaya barat. Mulai kapan ditetapkan tanggal 22 Desember hari ibu? Mulai kapan? Ibu-ibu. Ibu-ibu. Mulai kapan ditetapkan tanggal 22 Desember hari ibu? Tahun berapa? Ada yang tahu? Coba di searching di Syekh Google mungkin. Nah, anak-anak nggak -anak tahu, benar nggak tahu. Mulai tahun berapa? Artinya sebelum tanggal penetapan itu tidak ada hari ibu. Nggak ada berarti. Dan memang nggak ada hari ibu. Kenapa? Kalau ibu dikasih satu hari jamaah. Satu hari. Dari 360 hari waktu kita. Ibu cuma punya satu hari. Ini tradisi barat. Naam. Karena di barat seringkali kita melihat. Di barat itu anak umur berapa tahun berpisah dari orang tuanya. 18 tahun. Artinya orang tua tidak bisa mengontrol anaknya. Nggak bisa dia nyuruh anaknya lagi. Anak itu bebas. Sehingga anak, na'udzubillah, kenapa di barat itu banyak yang jadi pelacur. Banyak yang jadi, ya menjual dirinya seperti itu. Karena orang tuanya sudah nggak bisa kontrol kepada anaknya setelah anak itu lepas dari 18 tahun. Kalau orang tua menghali anaknya, bisa dipenjara orang tua itu. Ketika umur anak itu sudah 18 tahun. Di dalam Islam, sampai mati kita tetap berbakti kepada orang tua. Dan kalau bapak-bapak ini umurnya 50 tahun, punya bapak atau punya ibu umurnya 60 tahun, tetap pangkatnya anak di depan orang tuanya. Dan tetap wajib berbakti. Jangan sampai sebagian orang itu karena merasa sudah punya anak, dia nggak lagi berbakti sama orang tuanya. Lah, maka semua hari itu dalam Islam untuk ibu. Semua hari untuk ibu. Bahkan satu hari aja ibu tiga kali dilebihkan daripada ayah. Dalam hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau ditanya siapa kepada siapa aku berbakti ibumu, ibumu, ibumu baru ayahmu. Jadi seorang wanita tidak perlu iri kepada mertua. Karena kadangkala ibu-ibu merasa iri sama mertuanya. Suaminya selalu ngasih mertuanya. Ibu kepingin ini dikasih. Ibu ingin ini dikasih. Pas aku kepingin bang, nanti. Nanti. Nah, habis lebaran. Gitu. Nanti habis lebaran. Kalau ibu minta langsung beli. Gitu. Nah, karena berbeda. Artinya berbeda orang yang paling harus diutamakan memang ibu. Ibu-ibu. Dan ini istri juga ibu sebenarnya. Nanti akan berbakti kepada istri siapa? Anak-anaknya nanti. Maka sebenarnya wanita itu tidak perlu memikirkan, ya tidak perlu cemburu kepada, apalagi hasut ya, iri kepada orang tuanya, karena engkau pun akan menjadi seorang ibu dan anak-anakmu akan diperintahkan untuk berbakti kepadamu tiga kali lipat daripada kepada suamimu. Tiga kali lipat daripada Suami baru setelah itu kepada yang lebih dekat dan lebih dekat. Mungkin ada yang bertanya, kenapa kok ibu lebih utama? Coba antum buka surah Luqman. Ayat 14. Surat Luqman ayat 14 dapat dibaca. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. ووصينا الإنسان بوالديه حمل حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير Nah, artinya? Ya Allah. Artinya, dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam dua tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang kedua orang ibu bapakmu hanya kepadakulah kembalimu. Masya Allah. Kita lihat Allah pun ketika menyebutkan wasiat buat kedua orang tua Lalu yang disebut siapa? Ibu. Hamalathu ummu. Ibunya lagi. Karena ibu ini memiliki tiga kelebihan di atas bapak. Yang pertama, ibu yang hamil. Yang kedua, ibu yang melahirkan. Yang ketiga, ibu yang menyusui. Setelah itu mungkin bisa sama. Artinya setelah anak itu umur dua tahun ya, setelah selesai disusunya, ya sudah. Bapak juga merawat itu anak membesarkan. Tapi kalau nyusui, bapak nggak bisa nyusui. Melahirkan nggak mungkin. Hamil juga nggak mungkin. Maka karena tiga hal inilah dan subhanallah jamaah, wallahu a'lam bishawab. Anak baca kalau sakit melahirkan itu seperti dipatahkan tulangnya Perempuan itu ketika hendak melahirkan itu seperti tulang yang dipatah. Gimana antum ketika tulang dipatahkan? Maka karena itulah kenapa anak diperintahkan berbakti lebih kepada ibu daripada kepada ayahnya. Jadi seorang bapak nggak perlu sakit hati. Wah bapak, ibu lagi. Kadangkala anaknya datang ngasih hadiah ibu, bapaknya ngeliat. Ibu lagi. Ibu lagi. Bapak kapan? Kan. Nah bapak kalau sudah ibu tiga baru bapak gitu. Nah Istrinya seperti itu. Gimana kalau ibunya tiga? Masya Allah. Gimana ibunya tiga? <laughs> Masya Allah. Barakallah fikum. Baik, dilanjutkan. Hadis keempat. Dari Ibnu Abbas. Bahwasannya dia datangi seseorang yang lantas berkata, ini hotob tu imro'atan imro'atan imro'atan fa'abat an tangkihani wa khatabanaha wa khatabaha wa khatabaha ghairin fa habbat an tankihahu faghirtu 'alaiha faqataltuha fahali min taubatin qala ummuka hayyah hayyatun qala la qala tub Allah azza wa jalla wa taqarrab ilaihi ilaihima astata'tu mastata'ta astata'ta fadahabtu fasa'altu ibna abbas lima sa'altuhu an lima sa'altahu lima sa'altahu an hayati ummati ummahi ummihi an haya an hayati ummihi faqala inni la a'lama la a'lamu, la a'lamu amalan aqrabu ila Allah azza wa jalla min birrul walidi min birrul walidah min birril walidah aku pernah meminang seorang perempuan tetapi dia enggan untuk menikah menikah denganku kemudian dipinang oleh orang lain dan ternyata dia berkenan untuk menikah dengannya aku pun cemburu kepada perempuan itu lantas aku membunuhnya Apakah ada tobat bagiku? Ibnu Abbas balik bertanya, apakah ibumu masih hidup? Dia menjawab, tidak. Ibnu Abbas berkata, bertobatlah pada Allah subhanahu wa ta'ala dan dekatkan dirimu kepadanya semampumu. Lantas aku pergi menemui Ibnu Abbas dan bertanya kepadanya, kenapa engkau bertanya kepada orang itu, apakah ibunya masih hidup? Ibnu Abbas menjawab, Sejauh pengetahuanku tidak ada satu amal pun yang lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dibanding berbakti kepada ibu. Allahu akbar. Kita lihat nih. Kisah di masa Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Seorang lelaki datang menjumpai Ibnu Abbas menceritakan masalahnya, dia punya masalah. Dia melamar seorang wanita, ternyata wanita ini nggak mau. Dan jamaah kita harus siap ketika meminang wanita untuk ditolak. Nah, itu sudah konsekuensi orang yang meminta, meminang. Ada sebagian lelaki yang ketika ditolak, dia merasa gimana kau nolak orang soleh kayak aku itu? Kok bisa gitu Jadi, namanya soleh gitu kan. Nah, ada lelaki nggak nggak kebayang itu, nggak ada masalah. Karena engkau pun kadangkala melihat seorang wanita, kau menolak dia. Artinya datang, aku mau lihat nazar. Dilihat, ternyata aku nggak pas kayaknya. Jadi tolak. Sampai ada seorang lelaki yang mungkin 10 kali dia nazar. Dan ketika dia nazar yang ke-11, cocok dia. Tapi perempuannya nggak cocok sama dia. Nah, dia sakit hati. Gimana kok bisa nolak orang? Bukankah kau nggak ingat dengan hadis Rasul SAW? Apabila datang meminang putri kalian orang yang agamanya baik dan akhlaknya mulia, maka kawinkan dia. Kalau tidak akan terjadi fitnah. Kau kan nggak soleh. Buktinya kau marah ketika ditolak. Maka pada jam ini terjadi. Kita lihat bagaimana di masa itu lelaki ini akhirnya membunuh itu wanita. Wallahu alam. Kejadian ini bisa dua. Bisa jadi kejadian sebelum Islam bisa jadi kejadiannya setelah Islam dan dia tidak dikisos. Artinya bayar dia. Ketika orang tidak dikisos, dia bayar dia. Namun ternyata lelaki ini, ya karena cemburunya dia gimana wanita yang dia cintai ternyata menikah dengan lelaki lain. Maka dia bunuh perempuan itu dan dia ingin bertobat kepada Allah SWT. Dia datang kepada Abdullah bin Abbas. Lalu ketika menjumpai Abdullah bin Abbas yang ditanya malah apakah ibumu masih hidup? Inilah pertanyaan yang membuat Atok bingung. Atok muridnya Ibnu Abbas. Dia bingung, kenapa Ibnu Abbas nanyakan ibunya? Orang ini tanya bisa taubat apa tidak? Yang ditanyakan ibumu masih hidup enggak? Kalau oh, ibunya udah enggak ada. Maka akhirnya Abdullah bin Abbas mengatakan, Tub ilallah, kau bertabatlah kepada Allah. Wa taqarrab ilaihi mastata'at. Kau dekatkan dirimu dengan segala amal kebajikan semampu. Ketika ditanya oleh Atta, apa rahasia yang menyebabkan Ibnu Abbas menanyakan keberadaan ibunya? Karena kata Ibnu Abbas, sepengetahuanku, nggak ada amalan yang lebih mulia daripada berbakti kepada ibu. Jadi kalau kita punya dosa, banyak dosa, kuncinya satu. Berbakti sama ibu. Terus dekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala diri antum dengan menghormati kepada orang tua, berbagi kepada orang tua khususnya kepada ibunda kita. Dan sampai sekarang jamaah ada kebiasaan di beberapa tempat ini masalah ini masalah abel. Adel itu melarang wanita dari menikah dengan lelaki lain di beberapa daerah di Lumajang itu kalau seorang preman, seorang tokoh lah di masyarakat, tokoh nggak benar tapi dia menceraikan istrinya, nggak ada yang berani menikahi istrinya. Kalau ada yang berani nikahin istrinya, berantem. Jadi akhirnya istri-istri mereka itu nggak berani menikah. Dan dalam Islam nggak boleh. Allah mengatakan wala ta'duluhun. Kalian nggak boleh menghalangi mereka dari menikah. Lalu dia sudah bukan bukan istri. Sudah mau nikah sama saya. Kalau dulu biasanya pemimpin-pemimpin kobila. istrinya pemimpin kobila itu kalau diceraikan. nggak ada yang bisa nikahi dia. Dan itu termasuk adil yang dilarang. Baik. Bab yang ketiga. Mungkin bab ketiga ini kita lewatin. Karena ini berkaitan dengan berbakti kepada kepada ayah. Dan sudah tadi dibahas sama ya, berbakti <laughs> kepada ayah itu nomor tiga. Nomor apa? Nomor empat setelah berbakti kepada ibu kita. Taib. Bab yang keempat. Bab empat. Bakti kepada kedua orang tua meskipun mereka berdua zalim. Hajat menyampaikan kepada kami dengan mengatakan, Hamad lebih dikenal dengan nama Ibnu Salamah menyampaikan kepada kami dari Said Al-Qaisi dari Ibnu Abbas, dia berkata, "Mamin muslimin lahu walidai lahu walidani muslimani yusbihu ilaihima muhtasinan muhtasiban muhtasiban illa fatahallahu babaini yakni minalah jannah wa in kana wahidan fawahidun wa in aghtaba ahadahuma lam yardallahu anhu hatta yardu an qila wa in dolama qala wa in dolamahu tidaklah seorang muslim mempunyai dua orang tua yang muslim di waktu pagi dia pada mereka berdua dengan mengharap ridho Allah melainkan Allah bukakan baginya dua pintu maksudnya pintu surga jika orang tuanya hanya satu maka pintu yang dibuka juga satu jika dia membuat murka salah satunya, maka Allah tidak ridho kepadanya, sampai orang tuanya itu ridho kepadanya. Ada yang bertanya, meskipun kedua orang tuanya menzaliminya, Ibnu Abbas menjawab, meskipun mereka berdua menzaliminya. Do'if isnad. Rawi nah. bernama Said tidak dikenal. Subhanallah. Iya. Ini adalah sebuah asar dari Abdullah bin Abbas yang secara sanatnya do'if. Karena ada perawi yang majhul. Apa artinya majhul? Majhul itu tidak dikenal. Kita kadang kadangkala kalau informasi dari siapa aja, kita langsung sebarkan. Apalagi kalau urusan broadcast, dapat broadcast, sebar, ditanya, ente dapat dari siapa? Wallah nggak ngerti siapa itu <laughs> kata Jadi dia yang ngasih dia itu dia nggak tahu. Dia udah sebarin. Padahal berita itu tidak boleh kita sebarkan kecuali kita tahu kebenarannya. Kalau kita nggak tahu kebenarannya tapi kita tahu yang menyampaikan ini orangnya bisa dipercaya. Anak tahu sama Fulan. Fulan nggak pernah bohong. Tatkala itu baru boleh kita sebarkan. Kalau enggak kekacauan yang terjadi jamaah. Apa? hoax ini. Allahu Akbar. Sampai Menteri Agama. Itu pernah menyebarkan berita kalau pemerintahan Saudi sudah uh, visa yang 2000 itu bayar 2000 itu sudah ditiadakan. Kata dia, wah semua orang udah pada seneng jemaah. Akhirnya diralat sama Menteri Agama. Ternyata beritanya hoax jemaah. Karena sekarang kan semua orang bikin situs kan gampang. Ayo bikin situs ada Saudi Arabianya, ada apa ini itu seakan-akan resmi. Ya subhanallah orang kadang-kadang mulai oh resmi langsung disebarkan. Maka hati-hati di sini hadis ini atau sanat ini ada majhul, ada perawi majhul. Ini termasuk yang membuat sanat hadis itu baif karena perawinya tidak dikenal. Apakah dia orang yang jujur atau dia orang yang pembohong? Gak dikenal orang ini maka sanadnya dhaif. Tapi makna dari hadis ini sebagiannya sahih. Tapi sebagiannya wallahu a'lam. Seperti yang sahih mana? Makna dari asar ini yang sahih mana? Ya, keridoan Allah berada di keridoan orang tua. Tapi masa dibukanya pintu surga, wallahu a'lam. Itu kita nggak tahu karena sanatnya ba'if Terus berkaitan dengan wa in walaupun kedua orang tuanya mendolimi dia wallahu alam karena kalau orang tua mendolimi anaknya maka orang tua dosa sebenarnya dalam kondisi seperti itu baik yang kelima bab yang kelima bab bab melembutkan ucapan kepada kedua orang tua Faisalah bin Mayas menyampaikan kepadaku eh, Said bin Mikroh uh, menyampaikan kepada aku dengan mengatakan kuntu ma'an najadati fa'asabtu dunuban la roha illa minal kabairi fadakartu dalika la dzalika libni umaro qala ma hiya qultu kada wa kada qala laisat min minal kabair kabair minal kabair hunna tis'un al isroku billahi wa qatlu nasamatin wal firaru minaz zahwi wa wa qadfu wa qadful muhsunati wa aqlur ruba wa aqlur riba wa aqlur wa aqlur riba wa kalu ma wa aklu wa aklu malil yatimi wa ilhadun fil masjidi fil masjid fil masjidi walladhi yastasikhiru wa buqaul walidaini wa buqaul walidaini minal uquqi qala li qala libni umar Atafraqun naru wa tuhibbu an tadkhul jannah. Atafruqan nar apa atafruqa minan nar? Atafruqan nar. Baik. Nah. Ya. Atafruqan nar wa tuhibbu an tadkhul jannah. Qultu i wallah. Qala ahayun walidaka. Qultu indi ummi. Qala fa wallah law Lau lanta laha. Alanta. Lau alanta laha. Lau alanta lahal kalama wa at'amtaha at-ta'ama latadkhulannal jannata ma ajtanan ajtanabta kabair Aku bersama para najadat hingga aku terjerumus dalam dosa-dosa yang tidak aku pandang selain sebagai dosa besar. Kemudian aku menyampaikan hal itu kepada Ibnu Umar. Dia menanyakan apa itu? Aku katakan demikian dan demikian. Ibnu Umar berkata ini tidak termasuk dosa besar. Dosa-dosa besar itu ada tujuh. Menyedih. Ada sembilan. Tulisannya tujuh, Ustaz. Oh, ini terjemahan lihat. Padahal bahasa Arabnya berapa? Tisun itu berapa? Sembilan. Terjemahannya memang dalam hadis lain sab'a. Kabair itu tujuh. Tapi dalam hadis ini tisa. Jadi terjemahannya yang diluruskan. Dosa-dosa besar itu ada sembilan. Menyekutukan Allah, membunuh jiwa, lari dari medan perang, menuduh zina perempuan yang menjaga diri, memakan riba, memakan harta anak yatim, berbuat ilhad di masjid, berlaku sombong, dan durhaka kepada orang tua yang membuat keduanya menangis. Ibnu Umar bertanya kepadaku, Apakah kamu takut terhadap neraka dan sangat menginginkan untuk masuk surga? Aku katakan tentu demi Allah. Ibnu Umar bertanya, apakah kedua orang tuamu masih hidup? Aku menjawab, aku masih punya ibu. Ibnu Umar berkata, demi Allah, seandainya kamu melembutkan ucapanmu dan memberikan makan kepadanya, niscaya kamu benar-benar masuk surga selama kamu menjauhi dosa-dosa besar. Subhanallah jamaah. Sahih. Kita lihat bagaimana kondisi di masa para sahabat. Orang itu kalau berbuat dosa takut. Ini Faisalah namanya itu Ali bin Mayas. Dia dulu bergabung sama Najdat. Najdat ini istilah untuk orang-orang Khawarij. Orang-orang Khawarij yang mereka berkumpul mengkafirkan para sahabat ya. Ketika berkumpul dengan itu katanya Faisalah fa'asabtu dunuban. Aku melakukan tindakan-tindakan dosa. Ketika masih bergabung dengan mereka. Yang menurut pendapatku ini dosa besar. Dia cuma nggak tahu dosa besar apa tidak, tapi perasaannya dosa besar, ini dosa besar. Ini perasaan bukan ilmu. Maka dia bertanya. Maka Abdullah ibn Omar tidak langsung menghukumi seorang alim ulama ketika ada yang curhat itu harus kalau ada perkara-perkara yang memang perlu detail tanya. Nggak mau ini ditanya. Fadzakartu dzalika libni Umar. Qala ma hiya? Apa aja itu dosanya? untuk kaza kaza seperti ini yang pernah aku lakukan ini itu ya. Ini bukan sedang dalam pertobatan seperti orang Nasrani. Tuh orang Nasrani kalau mau tobat, dia akan mengatakan saya telah melakukan ini, melakukan ini, melakukan itu. Percaya kepada pendeta. Enggak. Tapi yang ditanyakan Ibnu Umar ini, karena menurut salah ini dosa besar. Maka ingin diluruskan oleh Abdullah bin Umar. Ternyata bukan yang dia sebutkan itu sebagai dosa-dosa besar. Qala laysat hadhihi minal kabair. Ini bukan termasuk dosa-dosa besar. Tapi Anda mau tanya. Apa manfaatnya kita tahu ini dosa kecil sama dosa besar? Kok nggak cukup? Pokoknya dosa sudah. Apa jemaah? Apa faedahnya buat kita? Apa Ustadz nggak cukup kita yang penting tahu ini dosa. Ini dosa, ini dosa, ini dosa, ini dosa, ini dosa. Kenapa kita harus tahu dosa besar sama dosa kecil? Apa faedah yang akan kita dapatkan? Lebih berhati-hati. Kalau semua dosa kan malah lebih berhati-hati lagi. Artinya kalau ini semua dosa, kita takut. Tapi kalau dikatakan ini kecil, oh kan kecil ini. Malah dia mungkin akan membuat dia mau berbuat dosa. Cara tobatnya berbeda. Nah, cara tobatnya berbeda. Salah satunya itu. Yang kedua ada kekhususan. Dosa-dosa besar ini kalau kita lebih berhati-hati tadi disebutkan Allah mengatakan In tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayiatikum. Kalau kalian menghindari dosa-dosa yang besar, dosa kecil itu dihapuskan sama Allah. Jadi dosa yang kecil ini kita nggak tobat tapi Allah hapuskan karena kita sudah menjauhi dosa-dosa besar. Kemudian kita tahu kalau dosa besar harus ada tobat. Baik, dosa besar yang disebutkan di sini oleh Abdullah bin Umar 9. Sebenarnya jumlah dosa besar itu berapa jemaah? Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW mengatakan sabun tujuh. Makanya penerjemahnya itu yang anak takutkan Kadang-kala penerjemah itu kopas. Dia lihat di sebuah buku 7 langsung dia taruh. Padahal beda. Yang di sini sembilan. Yang pertama syirik. Yang kedua membunuh. Syirik ini jangan dianggap remeh. Orang yang meremehkan kesyirikan adalah orang yang tidak tahu dengan ancaman orang yang berbuat syirik. Sehingga ya sangat bersedih kita ini di berbagai negeri, bukan hanya di Indonesia, ketika kesyirikan masih merajalela dilakukan oleh umat Islam. Kemarin di Jember ada satu orang tanya, Ustadz, Ana mau datang ke pernikahannya sepupunya istri. Atau bibinya istri, dia ngomong. Ana udah datang ke sana, bantu-bantu Ustaz. Ini bukan akadnya, waktu masih bantu-bantuin. Ana bantu-bantu, rumah itu semua isinya sesajen. Rumah ini semua isinya sesajen. Di kamar ada sesajen. Ada pisang ya, ada apa ini itu, kemudian ada menyan apa di kamar Ustaz. Di sumur ada, di dapur ada, di semua tempat pojok-pojok ada Ustaz. Kemudian yang paling ana lihat itu di kamar itu ada lampu Ustaz, ada lampu minyak. Ada yang jagain nggak boleh mati. Coba antum berpikir. Ini bentuk peribadatan kepada Allah apa kepada selain Allah? Kepada selain Allah. Dan yang melakukan orangnya sholat. Orangnya puasa bahkan mungkin sebagian sudah berhaji. Karena ada sebagian orang berpikir, kalau orang itu sudah masuk Islam, nggak mungkin berbuat syirik. Artinya kalau sudah muslim, sudah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah SAW, sudah nggak mungkin berbuat syirik. Kata siapa? Memang syahadat itu kunci masuk ke Islam. Tapi bukan berarti orang yang bersyahadat kemudian tidak mungkin terjebak dalam kesyirikan. Coba buka firman Allah. di surat Az-Zumar ayat 65. Jamaah kita sampai jam berapa ini? Anda lihat sebagian sudah mulai merem-merem. Jam 12. Ini jam? Oh 5 menit lagi. Tapi dibaca. Gantian yang baca ayatnya. Nah, biar semuanya dapat baca. Soalnya kalau nggak tidur jemaah. Kayaknya tiap hadis yang baca beda nih. Nah, supaya siap-siap semua. Az-Zumar ayat billahi 65. rajim. Wa laqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika lain asyrak asyrakta la yahbatanna amaluka wala takunanna minal Dan sesungguhnya telah diwahyukan kepadamu dan kepada nabi-nabi yang sebelummu jika kamu mempersekutukan Tuhan niscaya akan hapuslah amalmu dan tentulah kamu termasuk orang-orang yang merugi. Subhanallah, bayangkan ayat ini ditujukan kepada Rasulullah SAW. Walaqad uhiya ilaika Wa ilal ladzina min qabl lain asyrakta. Tanya ini adalah Rasul SAW. Dan Nabi tidak mungkin berbuat syirik. Tidak mungkin berbuat syirik. Tapi ini peringatan buat umat. Kalau berbuat syirik aja. Layah batonna artinya semua amal soleh itu akan gugur. Tidak ada pahalanya. Semua apapun amal soleh itu mau haji, mau zakat, mau apa, semua akan gugur dan kau pasti menjadi orang-orang yang merugi. Jadi ayat ini adalah peringatan keras buat kita semua. Umat yang sudah Islam bukan berarti dia tidak berbuat syirik. Bisa dia buat bersyirik. Artinya berbuat syirik itu memberikan hak khusus buat Allah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti yang terjadi. Baik. Itu yang kedua membunuh. Dan membunuh di Indonesia sekarang Allahu Akbar. Tiap hari pembunuhan itu. Dan pembunuhannya semakin sadis. Jemaah. Semakin sadis. Yang dipotong-potong. Ya, yang, yang kepalanya diambil dibuang. Badannya ditaruh di mana. Kadangkala kakak bunuh adiknya terakhir. Anda dengar. Kakak ribut sama adiknya masalah warisan. Itu adiknya kepalanya di, dihantam ke, ke tembok sampai mati. Padahal itu termasuk dosa besar. Jemaah. Kemudian yang ketiga, wal firaru min zahaf lari dari medan perang ya, ketika peperangan ini ketika jihad fisabilillah dan yang keempat menuduh wanita yang menjaga dirinya berzina orang kalau memanggil istrinya suami ini kalau manggil istrinya eh pezina itu sudah masuk qadhaf itu masuk dosa besar atau ada orang lewat nih nih pezina lagi lewat nih pelacur nih lagi lewat nih itu sudah qadf. Jangan. Ya hati itu masuk dosa besar. Kemudian yang ke lima. Makan riba. Dan makan riba ini termasuk penyebab kemunduran umat Islam. Kehinaan yang dihadapi oleh umat Islam sekarang di Indonesia. Umat Islam ini mayoritas. Tapi tidak memiliki warna. Tidak bisa mewarnai negeri kita. Padahal jumlah mereka lebih banyak. Dan seharusnya sistem demokrasi, kita tahu sistem demokrasi bukan dari Islam. Tapi dalam sistem demokrasi pun mayoritas mestinya mewarnai. Karena semua semua keputusan itu mesti suara terbanyak. Tapi kenapa yang banyak ini ternyata tidak bisa memberikan warna dalam kondisi seperti itu. Umat Islam benar-benar hina banyak tapi seperti buih yang diombang-ambingkan dia riba salah satu penyebabnya karena Rasulullah SAW mengatakan idza tabayatum bil ina kalau jual beli kalian itu riba ya, riba yang terselubung artinya riba terselubung ini masyarakatnya muslim nggak berani berbuat riba terang-terangan maka dia berusaha supaya tidak kelihatan riba. Tapi kalau sistem jual belikan riba, kalian sibuk dengan dunia kalian, sudah merasa di titik aman. Banyak umat Islam itu merasa di titik aman udah nggak peduli sama kebutuhan umat. Yang penting perut anak kenyang, yang penting anak rumah ada, usaha sukses, tidak ngurusin umat lagi. Wa taraktumul jihad dan kalian meninggalkan jihad maka Allah akan menimpakan kehinaan kepada kalian yang tidak akan dicabut sampai kalian kembali kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Maka ini riba. Bapak-bapak ya, mumpung ngomong masalah riba, nasihat anak kalau bisa uangnya jangan ditaruh di bank riba. Naruh aja jangan. Kenapa? Kalau kita itu nabung di bank, apalagi deposit di bank, sejatinya kita itu memodali bank. Bank itu modal dapat dari mana sih? Dari nasabah. Ketika nasabah taruh, usat, anak tidak makan bunganya. Tapi kau tidak makan bunganya. Tapi engkau memodali bank. Kau taruh 10 miliar di bank dan kau nggak pakai sama bank itu digunakan untuk riba. Dia pinjamkan sana, dia pinjam. Pakai uang, uang kita yang dipakai. Maka kalau mau naruh di bank itu kalau darurat memang kita tidak bisa naruh di rumah atau uang yang memang untuk untuk bisnis. Artinya uang itu berputar, tidak beku. Sehingga bank tidak berani pakai duit kita. Jadi bank itu tahu duit-duit yang berputar dan duit-duit yang yang beku. Duit yang beku dia gunakan untuk amalan riba mereka. Kita akhirnya menjadi mendukung mereka. Maka tolong perhatikan, kalau punya uang dalam jumlah besar, belikan aset lah. Beli tanah, buka usaha, buka apa. Kalau takut rugi, gimana jemaah? Kayaknya beli tanah nggak rugi jemaah. Beli tanah itu termasuk invest yang nggak rugi daripada duitnya antum. Pertama kalau antum taruh di bank, uang itu tetap antum nggak amankan ribanya. Tapi kalau invest di tanah, Insya Allah akan bertambah. Dan antum selamat dari riba. Itu masalah riba. Kemudian yang keberapa? Keenam makan anak yatim. Harta anak yatim. Kemudian wal masjid. Berbuat kejahatan di dalam masjid. Khususnya di masjidil haram. Kemudian yang ke delapan ini. Yastaskhir. Pakai khok ya. Pakai khok apa pakai hak? pakai kho. Terjadi khilaf di antara para ulama. Yastaskhir ini yastaskhir ini artinya menghina orang merasa sombong ya, merendahkan orang lain. Allah mengatakan la yaskhar qaumun min qaumin. Sebagian ulama tidak memasukkan ke dalam dosa besar. Yang masuk dalam dosa besar itu pakai hak. Yastashir. Minta sihir. Sihir. Artinya dia datang kepada orang supaya melakukan sihir kan kadang-kadang kita datang ini supaya fulan disihir itu artinya yastashir dan ini mungkin yang lebih cocok karena di dalam hadis yang tujuh itu salah satunya sihir tujuh dosa besar salah satunya adalah sihir ya dan yang kesembilan wabuka ulwalidain dan menangisnya orang tua termasuk durhakanya anak jamaah kalau sampai orang tua itu nangis subhanallah jamaah ya. maka jangan sampai Air mata orang tua kita menetes gara-gara kita ya. Gara-gara sedih. Beda kalau dia menangis karena bahagia. Tapi kalau menangisnya karena sedih ditinggal anaknya umpamanya orang tua nggak riba sama anaknya dia tinggal orang tua yang nangis itu termasuk durhaka orang tua. Kemudian di sini Abdullah bin Umar memberikan solusi buat dia. Apakah engkau takut dari api neraka dan ingin masuk surga? Ya pasti katanya. Katanya sahabat ya katanya tabi'in ya. Kata Taisalah, maka akhirnya Ibnu Abbas mengatakan ahayun walidat Ibnu Umar. Ibnu Umar bukan ya kalau yang tadi Ibnu Abbas. Sama ini kita lihat mereka itu ilmunya satu sumber. Ilmunya satu sumber. Oleh karena itu jawaban Ibnu Umar dan Ibnu Abbas sama. Dalam urusan dosa besar itu berbakti kepada ibu. Ditanya, Kedua orang tua hidup, kultu indi ummi, ibuku ada bersamaku. Qala fallahi demi Allah. Lau alanta lahal kalam. Kalau engkau bertutur kata yang lembut kepadanya dan kau beri makan kepada orang tuamu, niscaya engkau akan masuk surga selama engkau menghindari dosa-dosa besar. Intinya itu kita belajar dosa besar supaya bisa menghindari dan kalau terjebak kita paling tidak bisa bertobat dengan cara-cara yang sudah disyariatkan. Hadza wallahu a'lam Mungkin kita cukupkan sampai sekian. Insyaallah kita lanjutkan pada sesi yang selanjutnya. Hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Wassalamualaikum. Mari bergabung di Telegram Radio Roja Bandung untuk mendapatkan berbagai macam konten dakwah dan info kajian di Kota Bandung.